Subhanahu wa taala dan rasulnya menempatkan perkara ini setelah asyhadah, syahadatain yaitu masalah salah yang yang akan kita bicarakan adalah tentang al khusyuk fi Begitu pentingnya permasalahan ini sehingga ini adalah nasihat bagi kita semua, pembelajaran bagi kita semua. Dan kita harus memupuknya terus sehingga kita bisa selalu menjaga salat-salat kita. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Hafidhu 'ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat-salat dan salat wusta dan berdirilah kalian dengan kunut penuh dengan ketenangan ketentraman khusyuk maka ikhwati azana wasakumullah tidak diragukan lagi bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang begitu urgen penting Sampai-sampai dikatakan bahwasanya salat itu adalah amudul ad-din. Salat itu adalah imaduddin. Tiangnya agama. Yang kita tahu kalau sebuah bangunan ketika tidak ada tiang-tiangnya, maka bangunan itu tidak akan tegak atau ketika sebuah bangunan itu tiang-tiangnya tidaklah bisa menopang beban yang ada padanya, maka bangunan itu akan hancur. Maka demikian juga dengan salat yang akan menopang amalan-amalan kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih awwalu ma yuhasabu bihil abdu 'inda Allah al qiyamah as-salah yang pertama kali yang akan dihisab dari setiap hamba di sisi Allah di yaumul qiyamah nanti adalah salah. Idza saluhat saluha sairu amali yang kalau salatnya itu baik maka baik pula amal-amal yang lainnya wa idza fasadat fasada sairu amali dan kalau dia rusak maka rusak pula amalan-amalan lainnya maka ikhwati azan wa Permasalahan al khusyuk fi salah ini adalah perkara yang wajib menurut pendapat yang kuat dari para ulama dari pendapat-pendapat para ulama pendapat yang kuat adalah yang menyatakan wajibnya kita untuk khusyuk fi salah Oleh karenanya diterangkan oleh Syekh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Hafidhullah Ta'ala di dalam risalah beliau al khushu fi Shalah beliau menyatakan qala fa innal khushu'a fi salati wajibun fi asahi qaulail ulama Sesungguhnya khusyuk fi salah ketundukan hati, ketundukan jiwa dan anggota salat ini adalah hukumnya wajib berdasarkan dua pendapat yang paling sahih dari pendapatnya para ulama. Hal ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala di mana beliau menyatakan laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala Tidak ada bagi seseorang dari salatnya kecuali apa yang dia fahami apa yang dia mengerti dari bacaannya dari gerakannya sehingga kata Syekh yakni ma wa'a wa fahima wa khasha'a fihi wastahdharahu illa ma aqala tidak ada bagi seseorang di dalam salatnya kecuali apa yang dia akala, yani ma wa fahima apa yang dia fahami apa yang dia tadaburi apa yang dia bisa khusyuk di dalamnya wastahdarahu bisa menghadirkan hatinya dalam salat dan hal ini sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat sifat salat nabinya dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu innar rajula kata Rasulullah SAW sejatinya seseorang la yusalli dia akan melakukan salat wala'allahu alla yakuna lahu min salatihi illa ushruha Sejatinya seseorang itu akan melakukan salat dan boleh jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali sepersepuluhnya. Watus'uha sepersembilannya wasumunuha seperdelapannya wasubuha wasudusuha sepertujuh dan seperenamnya ila qala sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sabda Rasulullah sallam nisfuha atau dia akan mendapatkan setengahnya paling tinggi Rasulullah SAW menyatakan demikian boleh jadi ada orang yang sholat, dia tidak mendapatkan dari pahala sholat, kecuali paling tinggi setengahnya. Bayangkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk menjaga sholat rawatib pula. Karena demikian gambarannya. Ketika kita melakukan sholat. Inna rajula la yusalli karena seseorang itu ketika dia salat la'allahu la yakunu lahu. Boleh jadi dia tidak mendapatkan nilai apa-apa dari salatnya. Illa usyruha, kecuali sepersepuluhnya. Nah. Maka bayangkan ikhwati azan wa zakumullah. Rasulullah SAW padahal mengatakan awal ma yuhasabu bihi al-abdu indallah yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba di sisi Allah di yaumul qiyamah nanti adalah as-salah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ida saluhat saluha amal sairu amali." Kalau ternyata salatnya itu benar, baik, bagus, maka amalan yang lainnya adalah ikut terbawa baik. Kenapa? Karena salat tadi imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Dia yang menopang. Dia yang akan menahan beban. Kita lihat bangunan ini. Yang menahan beban-beban di atasnya adalah tiang-tiang ini. Sahih? Kalau seandainya tidak ada tiang-tiang ini, apakah akan berdiri bagian-bagian atasnya? La wallah. Tembok saja tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada tiangnya. Sahih? Nah. Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya kita tidak mendapatkan bagian dari salat kita illa usyruha kecuali sepersepuluhnya. Wa tus'uha kecuali sepersembilannya. Wa kecuali seperdelapannya. Wasubuha wasudusuha. Sampai disebutkan wanisuha Paling top setengahnya. Bayangkan. Apa yang akan kita pertaruhkan nanti di yaumul qiyamah. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kalian berjalan di neraka sakar? Kenapa kalian menjadi penghuni neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Karena kami kita dulu di dunia lam naku minas, minal musallin tidak dianggap sebagai orang-orang yang menunaikan salat. Lesya ikhwan. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan bekal dari salat kita kecuali sepersepuluhnya sepersembilannya, seperdelapannya terus sampai-sampai hanya disebutkan setengahnya. assalah assalah Oleh karenanya Allah juga memerintahkan nabinya dalam surah Taha. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar di atas salat. Ya. Yeah. La nas'aluka rizqa. Allah memerintahkan kita untuk salat ini bukan karena Allah meminta rizki kepada kita. Allah menyatakan la nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk. Wal aqibatu taqwa. Justru kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan salat karena salat itu kabirah berat berat asqalu salawat 'alal munafiqin al-'isya wal fajr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat yang paling berat bagi kaum munafiqin adalah salat Isya dan Fajar. Kenapa? Karena gelap di masa itu. Ya, tidak seperti zaman sekarang. Tidak ada suruj. Walal masabih. Enggak ada pelita-pelita, enggak ada lampu. Sehingga untuk tidak terlihat oleh Nabi Alaihissalam di waktu Isya dan Fajar itu sangat memungkinkan. Karena Nabi ketika selesai salat beliau insarafa ila al-ma'mumin. Beliau langsung melihat kepada jamaah, kepada para makmum melihat siapa fulan yang hadir, siapa yang tidak. Oleh karena itu, para munafikin berat sekali untuk datang ke masjid di waktu Isya dan Fajar. Nah, maka ikhwati azani wazakumullah. Ini kondisinya. Maka kata Syekh, Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala, fahada huwa makna qaul ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah makna daripada ucapan ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisa lil mar'i min salati illa ma aqala." Tidak ada bagi seseorang pun dalam dari salatnya kecuali apa yang dia fahami. Kenapa? Karena memahami apa yang dia baca itu akan menghantarkan kita kepada kekhusyuan Bukankah Allah tabaraka wa taala menyatakan la taqrabus salah wa antum sukara? Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian apa? Mabuk. Kenapa? La yaqil. Orang yang mabuk tidak berakal. Demikian juga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menunda, menunda salat ketika kita salat dalam keadaan mengantuk. Tamam? Kenapa? karena ini laisa lil mar'i min salati illa ma aqala nah maka kata Syekh al khusyu' fi salah ma'syar al ahibbah amruhu azim wa thawabuhu jazil perkara khusyuk di dalam salat itu urusannya ikhwati itu urusannya besar sekali. Begitu mulia, begitu agung. Wasawabuhu jazil. Dan pahalanya begitu banyak. Melimpah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang bisa menegakkan salat. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang di dalam salat mereka khashi'un. Mereka khusyuk. Takut tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, Fal khusyu' huwa lubus shalah. Jika demikian berarti khusyuk itu adalah inti sarinya salat. Inti sarinya salat. Oleh karenanya iblis musuh dari Bani Adam begitu semangat untuk membuat kacau kita dalam salat kita. Ya. Terkadang kita digoda dalam bentuk ditarik-tarik pantat kita seakan-akan keluar sesuatu dari dubur kita, ya. Terkadang kita digoda dengan diingatkan hal-hal duniawi di dalam salat kita. Apa yang kita sebelumnya tidak terbersit, tidak pernah terpikirkan atau berusaha untuk mengingat-ingat, ternyata di dalam salat tiba-tiba muncul. Tadi sebelum salat berusaha mengingatnya. Tadi saya mau ngapain? Gak tahu. Gak dapat dapat. Gak temu menemu nemu apa? Gak gak ketemu temu. Iya berusaha mengingat apa tadi? Saya mau apa? nggak ketemu. Tadi yang dipesankan itu apa? nggak juga ingat. Tapi ketika sholat, tiba-tiba muncul satu demi satu ya. Ingatan ini, ingatan itu. Oh tadi saya mau begini. Oh tadi saya tuh dipesankan ini. Tadi saya begitu terus. Diingatkan. Kenapa? ini. Laisa mar'i min salatihi illa ma'aqala. Kita akan dipermainkan oleh iblis di dalam salat kita dengan berbagai macam bentuk gangguan, godaan, wiswasah. Nah, Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, memberikan, mengajarkan kepada kita jalan keluar ketika kita mendapatkan gangguan-gangguan dari syaitan di dalam salat kita. Kita diajarkan untuk ta'awuz. Kemudian meludahkan secara ringan ke sebelah kiri tiga kali. Ya. Ini tindakan-tindakan amalan-amalan yang merupakan solusi untuk kita bisa kembali sholat dalam bentuk yang terbaik. Nah, sehingga fassalatu lubbuhal khusyu' fayartahul muslim fiha idha khasya' kata Syekh salat itu intisarinya pada kekhusyuan seorang muslim dia akan yartah dia akan merasakan murtah merasakan bahagia senang ketika dia dalam salatnya itu khusyuk. Ya. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, "Ju'ilat liyas salatu qurrata aini." Telah dijadikan salat itu bagiku kata Rasulullah SAW Kurota aini Penyejuk mata Penyejuk pandanganku Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu kalau salat beliau bisa berpanjang-panjang lama dalam salatnya. Karena mendapatkan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dalam salat. Ya. Bahkan kalau beliau mengalami satu permasalahan problem langsung beliau segera untuk menunaikan salat, menegakkan salat. Ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal, arihna nabi salah. Wahai Bilal, bikin kami senang dengan salat. Eh. Bikin kami senang, tentram dengan salat. Bayangkan. Padahal salat itu kabirah, ya. Salat itu berat. Tapi Rasulullah SAW justru mengatakannya, arih Nabi Salah. Ya Bilal, arih Nabi Salah. Bikin kita tenang, bikin kita senang dengan salat. Dan ini menunjukkan hati itu keterkaitan dengan salat selalu. Dan ini menunjukkan akhlak yang begitu mulia. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh bin Saimin rahimahullah ta'ala. Di dalam kitabnya Makarimul Akhlak. Bahwa di antara akhlak yang mulia, akhlak kita yang mulia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ialah kita merasa senang dengan panggilan Allah tabaraka wa ta'ala Dan inilah yang menyebabkan sekelompok dari tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah di hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh kelompok di mana mereka akan mendapatkan naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW syabun uh, wa, wa wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seorang pria yang hatinya itu selalu terikat terkait dengan masjid-masjid. Dia selalu rindu akan datangnya waktu salat. Karena dia yakin bahwa di dalam salat itu ada munajat baina bainal abdi wa rabbih ada perbincangan yang begitu indah antara seorang hamba dengan Robnya. Yang dia bisa mengadukan semua keluh kesahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa Allah bosan mendengarkan keluhan kita. Kita kalau mendengar keluhan orang, bosan ya. Memang mukamu itu muka keluhan sudah. Ya, begitu kan? Atau kadang Orang belum datang sudah dari jauh udah kelihatan. Ah ini muka masalah ini. Iya. Nah, kita lihat seperti itu. Tetapi Allah tabaraka wa taala tidaklah bosan menerima keluhan kita, pengaduan kita. Betapapun kita jeleknya, betapapun besar dan banyaknya dosa kita, Allah tabaraka wa taala Raufur Rahim Eh? Allah Maha Pengasih menerima semua keluhan kita. Ini salat. Inna salata la munajat. Salat itu sungguh merupakan munajat dialog kita dengan Allah tabaraka wa taala Nah. Oleh kata oleh karenanya kata Syekh Muhammad bin Hadi Hafidhullah taala dalam bait syair yang beliau bawakan Qurratu ainil Mustafa fiha kama an nafsihi akhbara nassan muhkama wa lam yazal mubadiran ilaiha wa kam lahu min bai'atin alaiha kurratu Ainil Mustafa fiha. Penyejuk pandangan Nabi kita Mustafa itu ada pada salat. Kama an nafsihi akhbara nasan muhkama. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau sendiri dengan pasti, dengan jelas. Dari beliau alaihi salatu wassalam. Walam yazal mubadiran ilaiha dan beliau selalu bersegera untuk menunaikan salat ketika mendapatkan satu problem ataupun tidak. Senang karena dengan salat itu adalah qurratul ain. Penyejuk pandangannya. membuat kita tenang, tentram, bahagia dengan salat. Wa kam lahum min bai'atin 'alaiha Berapa banyak beat yang Rasulullah SAW berikan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya ketika berbeat mesti dikaitkan dengan sholat. Ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat bayatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ala sami' ta'ah wa iqamus salat dan seterusnya. Nah, maka Fasamaratu kulluha fi fil khushu yuktab laka biqadri ma ta'qil. Kata Syekh, buah hasil dari salat kita semuanya itu terletak pada kekhusyuan kita yang akan diganjar oleh Allah tabaraka wa taala sesuai dengan apa yang kita fahami dari dalam bacaan kita dalam salat kita. Sehingga al-khusyu' salah maknanya adalah huwa khudu'ul qalbi walinuhu wankisaruhu wa tawadu'uhu baina yadayillah jalla wa ala. Namanya khusyu' adalah khudu'ul qalb. Ketundukan hati. Hati kita tunduk. tegun Walinuhu. Hati kita lembut. Ya dengan salat menjadi lembut. Karena dengan salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. kisaru wa tawadu'u dengan salat, dengan khusyuk ini kita akan menjadi tawadu' rendah diri, tidak sombong, ya. merasa diri lemah, merasa diri butuh kepada Allah Tabaraka wa taala baina yadayillah ketika kita berhadapan dengan Allah tabaraka wa taala. Ini. Maka inilah yang dimaksud dengan khusyuk. Ya. Sebagaimana firman Allah taala ketika berbicara tentang hari kiamat nanti wa khasha'atil aswatu lirrahman pada hari itu di yaumul kiamah nanti Suara-suara semuanya tegun, tunduk, hening. Lirrahman. Ketika berhadapan dengan Ar-Rahman, dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna daripada khusyuk. Ya. Sehingga tidak dibenarkan ketika kita salat untuk mencapai kekhusyuan kemudian pandangan kita ke sana dan kemari tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu dikatakan sebagai ikhtilas syaitan. Curiannya syaitan. Syaitan berusaha mencuri-curi kekhusyuan kita. Maka tidak dibenarkan kita menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas. Yang dibenarkan adalah kita menghadap ke tempat sujud kita ketika kita berdiri. Ya. Dan menghadap ke tempat sujud kita ketika kita sujud. Bukan dipejamkan mata kita, bukan untuk menghasilkan menghasilkan kekhusyuan bukan berarti kemudian kita memejamkan mata bukan tetapi yang sunnah adalah kita menghadapkan pandangan kita ke tempat sujud kita. Ketika kita berdiri atau ketika kita sujud. Dan hadapkan pandangan kita ke depan ketika kita ruku. Nah, tidak dibenarkan kemudian menoleh ke sana dan kemari. Apa alasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha yansibu wajhahu qibala wajha wajhu 'abdihi fala yaltafit fi salatihi." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya ke arah wajah hambanya maka tidak dibenarkan hamba itu berpaling dari wajah Allah Ta'ala di dalam salatnya. Nah. Fa idza tafata dalla dzalika ala adam istihdharih li rabbih. Ketika seseorang di dalam salatnya dia melakukan iltifat, menoleh kanan atau ke kiri. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya dia tidak menghadirkan hatinya di dalam salatnya. Coba berusaha untuk memahami apa yang kita baca tadaburi. Jangan sholat itu hanya sekedar selesai kemudian pulang. Tapi fahami apa yang kita baca. Nih, Itu lebih baik bagi kita. Nah. Fal khusyuk kata Syekh, kesimpulannya khusyuk itu syai'un fil qalb yadhhar alal jawarih Khusyuk itu adalah ketundukan dalam hati kita yang ditampakkan dalam anggota tubuh kita. Ketika hati kita tunduk, maka anggota tubuh kita juga ikut tunduk padanya. Jangan kemudian kita banyak bergerak dalam sholat, menoleh ke kanan atau ke kiri, dan seterusnya. Tidak dibenarkan. Karena itu akan menghilangkan kekhusyuan ketundukan hati yang menyebabkan anggota tubuh kita tidak tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Apa yang diucapkan oleh Syekh ini seperti yang disampaikan oleh Aisyah radhiallahu anha dalam sebuah riwayat. Nah, ketika mendefinisikan tentang khusyuk sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Khusyuk في الصلاة Nah. Sehingga kata Syekh idza ra'aital mar'a yatalaffat yumnatan wa yusratan wa yuksir harakah fi salati hada lam yakhsha fi salatihi Kalau engkau melihat ada orang yang sholatnya menoleh ke kanan dan ke kiri, atau banyak melakukan gerakan dalam sholatnya, ini menunjukkan orang itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Nah. Ya. Fa'alaina ahibba an nujahid anfusana fi hadha Maka wajib bagi kita untuk berusaha menguatkan diri kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Berusaha dengan keras, dengan kuat. Tidak ngerti bahasa Arab saat pelajari. Ya. Minimal kita memahami Al-Fatihah apa yang kita baca atau surat-surat pendek yang biasa kita baca sehingga kita memahaminya dengan benar, dengan betul Kita mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam salat kita. Ya. Ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. ونقتفي بهذا القدر